pada pagi hari ini kita berada di dalam kitab Matnul Ghayah wa Taqrib Syekh Abi Syuja' rahimahullah ta'ala kita masih melanjutkan masalah masalah salat sekarang kita memasuki فصل وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب dan sholat dalam keadaan takut ada tiga macam yang dimaksudkan salat khawf sholat di dalam peperangan <clears throat> Memang sholat lima waktu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Dan tidak ada udur serta tidak ada alasan orang itu dapat meninggalkan sholat lima waktu. Kecuali orang perempuan apabila datang bulan dan nifas. Selain itu walaupun keadaan bagaimana asalkan masih ada nyawanya atau akalnya masih sehat wajib melakukan sholat hingga di dalam peperangan sampai di dalam peperangan sedang dalam keadaan perang itu pun wajib begitu juga waktu bertempur dalam keadaan bertempur dalam pertempuran itu pun wajib dalam syariat agama Allah SWT ada cara cara maka di dalam ilmu syariat ilmu fikih berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dijelaskan oleh ulama-ulama yang ahli satu dengan satu pasal dinamakan sholatul khawf. Jadi istilahnya sholatul khawf, Sholat takut. Sholat dalam keadaan takut. Yang dimaksudkan sholat dalam keadaan perang. Dan bisa nanti dipakai untuk lain perang. Ada cara lain perang umpama anggap ini di lain perang tapi dalam keadaan kau ada kekhawatiran sesuatu ada orang sholat tengah-tengah sholat rumah terbakar keadaan apa ini takut takut nah, lalu bagaimana jangan dibatalkan sholatnya boleh yang lagi. lari tapi tutup apa sholat sholat lari mesti gimana asal jangan hmm. berbicara Lupa sudah pernah saya terangkan ada orang sholat, seorang diri sholat, pakainya baru, atau jasnya atau tasnya ada uangnya baru. Lalu lepas ini jalan sendiri, jalan bagaimana jalan diambil orang iya juri uang dia kejar tahu dulu dia dia kejar mengejar pencuri tadi tetap dia dalam sholat ini boleh asal jangan berbicara kalau berbicara maling-maling nah, ini yang datang. Nah ini masuk dalam keadaan khawf. Hanya dalam pasal ini khusus akan diceritakan dalam peperangan. perangan. Sholat dalam peperangan banyak macamnya. Tapi ini pokoknya diambil tiga. Lalu banyak jalannya. Apalagi zaman makin lama makin lama makin modern makin banyak alat-alat perang. Nanti semuanya bahas bagaimana kalau sholat dalam peperangan sedang berada dalam tank ya, atau dalam habis baca atau jauh kaki ini naik kuda ini semuanya lantas menjadi mas masalah tapi pokoknya dalam tiga ini kalau kita sudah mengetahui begitu hukum syariat Sholat tidak dapat ditinggalkan sama sekali meskipun dalam keadaan bertempur. Apalagi kalau kita bayangkan perang zaman dahulu. Kalau dikatakan bertempur itu sudah jadi satu. Ya, hantu hantaman tumbak, hantu hantaman hmm. pedang. Ya, pukulan dua ini jadi sudah jadi satu. Tawur itu. Sudah tawur. Sudah itu wajib sholat. Nah, aku zaman jadi mantel lah sholat. Bagaimana? Atau kadang-kadang yang sibuk sedikit tidak sholat. Wah, bagaimana? Nah itu jelas bahwa orang demikian itu sangat besar dosanya. Setelah kubur, setelah dosa kekuburan. dosa paling besar tardul sholat. Setelah kubur ya, dosa kubur itu sudah berkobur. Mas, dosa yang kita masih hubungan pada Allah, dosa meninggalkan sholat. Maka jelas Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man taraka salata amdan, faqad kafara jihar." Barang siapa meninggalkan sholat sengaja, tidak mau pada sholat. Bagi tak percaya. Nah ini bisa menjadi kafir terang-terangan lahir batin. Tapi kalau masih percaya, ini tetap menjadi kafir. Apanya? Coraknya. Orang Islam percaya ada sholat wajib. Dia mengakui sholat lima ini wajib. Tapi dia tidak mau sholat. Walaupun dia percaya, yakin dia, ya, ini wajib. Tapi dia sholat, coraknya itu sudah sudah corak orang kafir, dohirnya sudah sama dengan orang kafir. Orang kafir nggak sholat, ini orang nggak sama. Kalau sampai hatinya nggak percaya, sudah tumor. Nah, di sini masalahnya. Maka walaupun kita sibuk bagaimana, repot bagaimana, dan keadaan bagaimana, jangan sekali-kali meninggalkan. Wa salatul khawf ala salatati azrut ada tiga macam. Lagi sudah saya terangkan, sebetulnya lebih daripada tiga. Hanya di sini diambil tiga pokok-pokoknya. Ahadha an yakuna al-adu fi ghairi jihatil qibda. Cara pertama, musuh bukan di arah kiblat. Jadi musuh bukan di arah kiblat. Kalau kita dari sini arah barat. Jadi musuh bukan di arah atau sudah barat. Nah kita yang di sini musuh bukan di sana. Bagaimana anggap musuh di timur timur atau di eh, utara atau di selatan? Nah, sudah. Kita kalau sholat menghadap kita begini, sedang musuh bukan itu kiblat, musuh di sana atau di sana, di utara atau di selatan atau di timur. Nah ini bagaimana caranya sholat? kalau kita sholat semua mungkin dihantam. Kita waktu sholat tentu akan di, dihantam. Sebab di antara asal turunnya ayat bahwa orang-orang kafir tahu setelah terang nanti tutup sholat. Lalu orang kafir tahu, wah nanti saja siap-siap kita kata orang kafir. Kalau mereka itu sedang melakukan kewajiban mereka yang sangat dicintai oleh mereka dan keadaan itu kita hantam sekali terus lalu Allah memberikan jalan nah ini diantara sebab sebabnya begini jalannya jadi ya sholat sholat tapi ada caranya jangan sampai diserbu oleh musuh jangan sampai dihantam begitu oleh musuh nah ini diatur bagaimana sekarang dilihat kalau musuh bukan di arah kiblat sayfarriquhumul imam firqatain Kalau tentara ini kaum ini oleh khalifah atau oleh komandan perangnya dibagi dua. Dibagi dua. Diistilahkan imam-imam itu khalifah. Karena khalifah itu ikut memimpin perang zaman Nabi Muhammad SAW, zaman para sahabat dan sebagainya, itu langsung dipimpin sendiri. Nah, maka Nabi Muhammad SAW kalau berangkat perang, ya pemimpin sendiri. Ada kalanya di tugaskan pada seorang sahabat yang menjadi di panglima. Maka kalau perang yang dipimpin langsung atau dikomandani langsung oleh Nabi Muhammad SAW itu dinamakan Ghazwah. Dinamakan Ghazwah. Kalau peperangan tidak langsung dikomandani oleh Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi mengangkat panglima dari seorang sahabat itu dinamakan Sariyah dinamakan syariah. Gitu juga khalifah, mereka memimpin perang dan sebagainya. Sudah. Jadi khalifah atau imam atau amir ini kalau kita pakai lebih jelas komandan perangnya ini membagi pasukannya atau tentaranya menjadi dua bagian. Kalau musuh bukan di arah kiblat فرقة تقف في وجه العدو فرقة خلفه jadi satu satu firqah, satu golongan, satu bagian nah ada musuh. Sudah saya gambarkan begini. Musuh di timur. Anggap orang Islam di Tanjung saudara. Ya, Tanjung ini. Wah ini saya rasa, Musuh anggap di pecinan sana. Sudah musu di gana kita passa amb els solat per ini pakai dua sebagian menghadap ke sana menjaga mungkin kemungkinan ada sebab musuh ya sebagian melakukan sholat biasa ya. so kalau sholat semua menghadap sana kali pun pun juga akan dihantam ya nah ini jadi sebagian yang ke sana sebagian menjadi sholat bersama Cara sholatnya bagaimana supaya semua ikut. Ini caranya. Nanti orang bagi cara lain asalaman bisa. Jadi satu golongan menghadap musuh, menjaga kemungkinan ada sebuah musuh. Yang sekolongan ikut sholat bersama khalifah, bersama komandannya. Fayusalli bil firqatil lati khalfahu rak'atan. Salat dua rakaat sudah bersama sholat sudah bersama sholat berdiri setelah berdiri ini yang belakang ini mak makmum ini ini nurkan sendiri imamnya masih berdiri ini nurkan sendiri jadi bagi dua anggap dua baris anggap sejak dua baris sholat, satu ngajib sama, satu sholat jamaah dengan imam setelah mendapat satu rokaat, ya kan berdiri lagi loh. Berdiri, yang belakang ini makmum ini jalan sendiri. menurut sendiri. Jadi imamnya masih berdiri. Ini berdiri. Sudah, ini salah, ini jaga, ini kebal, kembali. Jadi semua dapat ikut makmuman dan bersama nah, ini cara. Umpama nggak cara itu ya boleh saja. Pokok Ya umpan sudah, masing-masing uh, kelompok sudah atau teguh ya umpan staff sendiri kan apa-apa pokok sholat tapi kalau dalam keadaan perang kesempatan harus jatuh kalau sholat nanti dikirim sholat ini lebih bahaya lagi kan lebih bahaya loh kan dalam keadaan perang nah, ada cara begini sekaligus jadi sholatnya sekali terus maksudnya umpama nggak terus sudah rebutan sendiri, pasrah sendiri, sholat sendiri boleh saja asal bisa menjaga sebuah musuh dan semua salah. Nah, hanya cara kalau di begini bagi macam-macam ini, ini dalam keadaan mengkhawatirkan. Sebab situasi perang kesempatan harus betul-betul digunakan, jangan sampai lengah. Nah, ada cara demikian. Ya. Sudah, yang ini tadi selesai, Mas, yang ini masuk. Maka diterangkan fayusalli ay al-imam al-khalifah bil firqatil lati khalfahu rak'atan. Dengan barisan yang di belakangnya satu rakaat. Terus barisan ini summa tatimmu li nafsiha. Lalu ini menyelesaikan sendiri, menyempurnakan usaha sendiri. Imamnya masih berdiri, ini sendiri yang belakang ini. Sudah, Mas ini salam. Selesai salam, cepat-cepat dia Tamdi ila wajil adu. Ini berangkat menghadap siapa? musuh. Yang tadi menjaga dapur sekarang. Ini imam sholat. Jadi ikut di imam sholat. Wabaktir ta'ifatul ukhra. Salli biha. Ibnya sholat rokaat. Sudah. satu rokaat. Imamnya duduk. Ya, duduk. Ada satu rokaat. Imamnya sudah ini ikut sudah ikut, ikut, ikut, ada ikut, imam duduk, ini kan luruskan. Luruskan. Ditunggu oleh imam. Jadi bukan zulmas, bukan. Ini cara khusus. Imamnya harus duduk, ini luruskan. Wakaat dia duduk, salamnya bersama. Bukan model masbuk, bukan. Tapi masalah. So, jadi imamnya duduk, bayat, menunggu ini. Ini sholat. Yang suruh kata sudah dia duduk tahiyat apa ya salam habis imam salam ya salam biasa jadi permulaan bersama pasukan pertama akhiran bersama pasukan ke kedua imamnya itu itu dia khalifah nah, memang komandan-komandan perang di pasukan-pasukan Islam itu komandannya itu ya kepala perang, ya pemimpin perang, ya kiainya, ya imam sholat ya ya ya tugas apa saja dalam ya, ibadat ya, jadi komandannya ya kiainya sekali jadi semua sampai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang komandan perang putus oleh Nabi Sambil mengimami dia mesti baca kul Baca surat apa saja tidak meninggalkan kul Nah anak buahnya takut ultanya oh saya takut tapi dalam hati ini gerak kenapa ini saat sholat pasti membaca kul huwallahu ahad baca surat apapun baca kul ahad tidak pernah meninggalkan mau tanya nggak berani setelah pulang lapor pada Nabi tanya Rasulullah komandan kita ini tidak meninggalkan kul Allah ahad Waktu apa saja dia sholat, baca apa saja tetap membaca kul Tanya lagi Nah, ya tahu saya senang surat ini. Jawabannya ini buah saya cinta, saya senang pada surat ini. Jadi dia begitu senang pada surat. Jawaban Nabi, iya ha atfalka jannah. Cintamu pada Allah ini menyebabkan kamu masuk surga. Apa enak. Nah, Cintamu pada Allah ini masuk surga. Jadi jelas bahwa yang menjadi khalifah itu ya itu yang jadi pemerintah perangnya itu atau komandannya itu khususnya itu pun menjadi kiai kiainya sekali yang dimami dan nah, jadi cara pertama itu kan cara khusus dibuka bukan di arah kita. Wasani dan yang kedua an yakuna di jihadil qiblah musuh di arah kita sekarang Tanjung sudah ya Islam Tanjung musuh sekarang di Mergan. jadi mau jadi musuhnya di di sini di Mergan. ini bagaimana kita sholat mesti ngadap ke kiblat wah ini bagaimana nah di sini ada caranya sekarang kalau musuh di arah kiblat bagaimana Anjakuna fi jihadil qiblah supaya yasuffuhum al-imam saffain Bakit dua hari bakit dua hari sholat sama cuma dibagi berapa dua dua sudah imam di muka ini barisan sok sok sok musuh di sana loh sholat nggak bisa sudah layak harus bihim harus salat. Bakit biasa Fa'idha sajadah sekarang ah, sudah ya. terus rukuk sudah rukuk apa yang mudah rukuk rukuk sambil sujud sujud dia berbahaya dalam peperangan sujud berbahaya orang begitu dia dihantam nah ini bagaimana diatur kalau sudah imamnya sujud sok salah satu itu sujud yang satu tadi dianggap yang tidak itu sujud yang yang yang yang belakang masih berdiri jaga jadi begini loh jelas ini sujud, itu sujud, ini berdiri. Jadi ini begini ini, ini masih ada yang dia apa? Melihat musuh. Nah, nanti ini saat ini berdiri, baru ini sujud. Pergantian. Nah, jadi yang setiap satu baris sujud, yang satu baris berdiri tetap menjaga kemungkinan dari musuh ini. Kalau semua sujud, wah ini berbahaya. Kalau tidak sujud semua, salatnya bagaimana? tanpa kau sujud. Oh iya tuh, pegang apa? Apa saja lah. Apa senjata pegang saja. Begitu. Jadi bisa saja senjata yang dia pakai apa bisa saja. Maka dari saya katakan banyak cara. Sekarang zaman modern kalau ini zaman dulu kan gampang saja loh. Ya pedangnya, kumbaknya, canggihnya kan bisa lah. Nah, ini cara sekarang masuk macam-macam. Nah, ini pertama dulu. Jadi yang harus yang dibuka sujud bersama ini, ini begini, gantian. Faida sajada, sajada ma'u ahad satrain. Waqafa satr akhar yang yang lain berdiri, yahrusu berjaga. Faida rafa'a sajadu dulu, Kalau ini sudah berdiri, Allah Akbar, ini sudah Terus, terus terus, terus terus, lagi. Berdiri sama lagi nanti.